الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخواتي الكرام وأخواتي الكرامة Sesungguhnya Kalau Ana diminta untuk nasihat nasihat Sesungguhnya tidaklah pantas Karena Ana sendiri Justru butuh nasihat Akan tetapi Dalam mengamalkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa tawasaw bil haqq wa tawassaw bis sabr maka semoga nasihat yang nanti akan disampaikan mudah-mudahan sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga nasihat ini pula bermanfaat terutama bagi diri ana sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya. Nasihat ini sesungguhnya sering diulang-ulang oleh para asatidah. Akan tapi alangkah baiknya kita terus mengulang-ulang yang namanya peringatan, mengulang-ulang mengingat nasihat-nasihat sehingga terpatri di dalam diri-diri kita. Dan nasihat itu bukan hanya lewat berlalu begitu saja. Akan tapi terhayati oleh diri kita dan kita bisa mengamalkannya masing-masing dari nasihat tersebut. Ikhwati azani wazakumullahu jami'an bahwasannya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita nam berupa kenikmatan yang sangat banyak terlebih-lebih lagi ilmu ya adalah perkara yang sangat tinggi dan besar untuk kita tidak bisa melupakannya. Dan tidak boleh kita untuk melupakan nikmat yang besar ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel terhadap nikmat ini. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka. Dibedakan di antara kaum-kaum yang lainnya yaitu diberikannya ilmu kepada mereka dan banyaknya para rasul dan ambia diutus kepada mereka. Maka ayat ini yang akan kita bacakan juga mengingatkan diri-diri kita akan iman tersebut. Di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yaitu diutusnya seorang rasul penyempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu yang kita terima di dalam beragama ini adalah termasuk peringatan dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-40 Ya Bani Israel Udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa ya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Tunaikanlah janjiku, aku pasti akan menunaikan janji kalian dan kepada kulah kalian takut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang sama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-47. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم علي على العالمين Wahai Bani Israel Ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku berikan kepada kalian dan sesungguhnya aku telah memberikan keutamaan kalian di atas seluruh alam semesta ini. Di dalam surah yang lainnya, di dalam surah Ad-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas apa nikmat yang diingatkan oleh Allah kepada Bani Israel untuk mereka mengingatnya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atayna bani Israila al-kitab wal hikmah wan nubuwah wa rajaknahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel alkitab, walhikam. wal Hikam kitab dan juga hikmah dan juga kenabian dan kami berikan kepada mereka dari yang baik-baik dan kami utamakan mereka di atas seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menegur Bani Israel atas nikmat ini. Kenapa? Karena nah mereka adalah kaum yang maghdub. Kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah mengingatkan mereka dalam langkah taubih, menjelekkan mereka. Sudah diberikan kenikmatan yang besar, diberikan ilmu, diturunkan padanya Alkitab, diturunkan padanya hikmah, diutus pada mereka rasul-rasul, tetapi mereka justru menjadi makhluk yang terlaknat dan terjelek di dunia ini. Maka ini adalah peringatan bagi kita di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita ingat. Alhamdulillah kita dulunya jahil tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah saja kita tidak ikut-ikutan dengan kebanyakan manusia. Alhamdulillah, ini nikmat. Dan alhamdulillah dulu kita tidak kenal yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tidak kita tidak kenal itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Kita bisa berpegang teguh dengan sunnah dan kita bahkan diberikan keutamaan bisa mengikuti jejak para salafus soleh dari kalangan sahabat. Ini nikmat yang harus terus kita ingat-ingat selama kita bernapas di dunia ini. Agar apa? Agar nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dicabutnya nikmat tersebut dari Bani Israel dan telah dicabut pula dari ahli kitab yang lainnya itu Nasrani. Naudzubillah summa naudzubillah kalau itu terjadi. Maka naam nikmat ini harus terus kita ulang-ulang. Harus kita ingat-ingat. Tetapi tentunya yang namanya bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengingat saja. Alhamdulillah, anak dulu jahil. Bukan itu saja, tetapi harus ada usaha untuk menjaga kenikmatan ini agar tidak hilang dari diri kita. Di antaranya adalah kita bersungguh-sungguh menjaga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan terus rajin belajar, mengkaji dan mengamalkannya. Karena di antara sebab-sebab yang dijelaskan oleh para ulama dicabutnya ilmu hilangnya ilmu dari satu kaum itu banyak sekali. Di antaranya Syekh Muhammad Salim Nusaimin rahimahullah menjelaskan wasba dan Syekh Muhammad Salim Nusaimin rahimahullah menjelaskan min asbabil fuqdil ilm di antara sebab-sebab hilangnya ilmu yaitu kata beliau al-ghaflah lalai. Nah, ini yang sering ini yang kadang kita tidak menyadarinya. Bahwasanya kita terlalaikan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalai yang dikatakan oleh para ulama yaitu dari min kilatil ta'afud wal tayqul yaitu ya terlepas ya atau syahun, ya terlalaikan dengan sebab kurangnya di dalam menjaga. Itu namanya goflah. Iya. Kelalaian yang disebabkan karena kurangnya di dalam penjagaan dia. Entah itu ketika dia diberi kenikmatan dia lalai tidak menjaga nikmat itu. Entah itu dia dikasih amanah, dia lalai tidak menjaga amanah itu. Itu namanya goflah dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang lalai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kelalaian itu akan menyebabkan kesengsaraan yang abadi, yang lama di neraka. Apalagi lalai terhadap ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana" waradu bil hayati dunya wa tutma'inu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun di dalam surat Yunus dalam surat Yunus ayat ke 70 sesungguhnya Orang-orang yang mereka tidak mengharapkan berjumpa dengan kami dan mereka lebih senang ridho dengan kehidupan dunia dan mereka merasa tentram dengan kehidupan dunia itu dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami ghafilun lalai mereka lah kata Allah tempatnya di neraka dengan apa yang mereka perbuat lakukan. Nah, dengan sebab kelalaian itu justru menterjerumuskan kita sedikit demi sedikit ke dalam neraka. Bukankah demikian? Iya. Contoh saja kalau kita lalai tentang nah permasalahan larangan-larangan Allah. Kita bermudah-mudahan terhadap perkara ini Iya. Entah itu dalam masalah akhlak, entah itu dalam masalah hubungan sesama kita, muamalah, entah itu hubungan dengan tetangga. Kalau kita lalang, kita lalai dari batasan-batasan Allah, kita terjatuh kepada larangan Allah, ujung-ujungnya kesengsaraan. Bukankah demikian? Iya. Kalau dalam masalah dunia saja, ketika kita lalai kita akan celaka. Bagaimana dengan perkara akhirat? Kalau kita di dalam berkendaraan lalai di jalan, tidak konsentrasi sedikit saja, apa yang terjadi? Ima dia menabrak orang, ima dia ditabrak orang. Kan demikian. Celakanya hanya di dunia. Akan tetapi seseorang yang lalai akan ayat-ayat Allah, lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang lebih dari dunia. Sisaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dan hal ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab lalai seseorang dari ilmu ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang pertama adalah seseorang itu akan keras hatinya. Sehingga ketika lama-lama keras maka diantara sebab seseorang tidak bisa menerima al-haq kebenaran adalah karena disebabkan keras hatinya. Ini ujung ini di permulaannya apa? Karena lalai terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan Alam yakni lilladzina amanu an takhsa'a li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون tidakkah datang kepada orang-orang beriman yang bisa melembutkan hati mereka Untuk mereka bisa khusyuk, hati-hati mereka bisa khusyuk terhadap zikir kepada Allah Subhanahu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa khusyuk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran. Untuk mereka bisa melunakkan hatinya, bisa khusyuk dengan zikir kepada Allah dan bisa memahami dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan apakah tidak datang kepada mereka perkara-perkara tersebut? Jangan mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya. Kemudian da fatala alaihimul amad. Kemudian berlangsung lama waktu mereka meninggalkan apa peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dari itu nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dari mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terus demikian terbiasa dengan kelalaian-kelalaiannya sehingga faqassat qulubuhum maka keraslah hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini mengerikan sekali. Akibat lalai membuat keras hati seseorang kemudian dia menjadi orang-orang yang fasik naudzubillah min dzalik. Dan terbukti ketika seseorang futur ya lemah, tidak semangat belajar ya, ah, belajar itu lagi itu lagi itu lagi bosan dia. Hati-hati, ini penyakit hati. Ya, hati-hati ini penyakit hati. Kenapa? Kalau dia terbiasa dengan kelalaiannya, dia meremehkan ilmu, ah yang isi juga baru kemarin belajar. Ah, sudah ada datangnya al-kibar. Udah muncul lagi penyakit yang berikutnya. Kenapa? Karena kelalaian tersebut. Akhirnya belajar milih-milih. Kalau ustadznya yang senior baru dia belajar, kalau ustadznya yang eh, masih kecil-kecil dia tidak belajar. Ini penyakit hati yang akan menyeret dirinya kepada kelalaian dan membuat hatinya keras. Sehingga ketika dinasehatin, ah Jangan begitu. Ah, antum apa? Ah, hati-hati seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contohnya demikian. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh Muhammad Salim Saimin rahimahullah, termasuk sebab hilangnya ilmu adalah al-iradu anhu. Berpaling dari ilmu. Nah, dan ini adalah buah dari al-ghaflah Nah, sehingga keras hatinya kemudian dia berpaling dari ilmu, tidak lagi mau menoleh naudzubillah dan itu terbukti. Kita saksikan sendiri teman kita yang dulu jalan bersama, taklim bersama, ya dengan sebab lalai karena kehidupan dunia dia tidak mau lagi bahkan alergi untuk mendatangi majelis ilmu. naudzubillah dan ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau atau berpaling daripada ilmu Allah untuk mengingat ayat-ayat Allah dan dikatakan oleh Allah termasuk orang yang paling zalim. Wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu Inna ja'alna fi kulubihim akinna ayafqahu, wa fi adanihim waqra wa an wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idan abada Kata Allah Subhanahu wa taala siapakah orang yang paling zalim dibandingkan orang-orang yang ketika disebut ayat-ayat Allah ayat-ayat Rabbnya dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu tidak mau mendengar dan melupakan apa yang telah diperbuat oleh tangannya dari dosa-dosa sesungguhnya kami menjadikan pada hati-hati mereka akenna penghalang sehingga ia tidak bisa memahami ayat-ayat Allah naudzubillah ini bahayanya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Padahal hati adalah tempat ilmu. Padahal hati itu adalah untuk kita bisa memahami ilmu Allah sehingga kita selamat di jalan ini. Karena kelalaian, karena berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mau belajar, meninggalkan ya ilmu, meninggalkan zikir kepada Allah, maka Allah jadikan naudzubillah pada hati mereka penghalang di hatinya, mereka tidak bisa memahaminya wa fi adanihim waqra bahkan di telinga-telinga mereka itu ada penyumbat wa in tad'uhum ilal huda dan jika kamu mengajak mereka untuk kepada petunjuk tadu idan abada maka dia selama-lamanya atau mereka selama-lamanya tidak akan mendapat petunjuk. Nah, ini akibat seseorang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau kata Syekh Muhammad Salim Utsaimin rahimahullah di antara sebab hilangnya ilmu adalah watasyagul bil umuri dunya wa adamul mubalah bihi dan sibuknya dengan perkara-perkara dunia dan tidak ada perhatian terhadap ilmu. Ini dia. Di antara hilangnya ilmu. Dan ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Idza tabayatum bil'inah wa khadtum adnab al-baqar waraditum bizara wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dhulla wa la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Nasr Al-Albani rahimahullah Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah singkatnya adalah di sana adanya unsur-unsur riba. Dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi, yaitu senang terhadap peternakan. itu bizar, kalian senang terhadap enam ladang. itu jihad dan kalian meninggalkan jihad. Dijelaskan oleh para para ulama berjihad dengan dirinya, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan lisannya artinya isyarat termasuk jihad adalah dia meninggalkan untuk tidak belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala tentang syariat ini. Dia tidak menggunakan hartanya untuk itu. Bahkan dia tidak ketika punya ilmu mempunyai ilmu, dia tidak mendakwahkan ilmunya tersebut. Dia tinggalkan itu sehingga ilmu itu untuk dirinya sendiri. Ini adalah termasuk ya ancaman dalam hadis ini. Maka apa akibatnya? Salatallahu alaikum dhulla. Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian kerendahan. La yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan tidak akan Allah cabut kerendahan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, sampai kalian mau rujuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Terlebih-lebih lagi ya ikhwah, di zaman fitnah sekarang ini. Kita jangan terlalu berleha-leha atau santai. Iya, merasa aman dari makar-makar musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka musuh-musuh Allah iya, dari kalangan alubid bid'ah wal munafiqin di zaman ini, bahkan orang-orang kafir mereka bahkan tidak tidur malam hanya untuk menjatuhkan kaum muslimin. Berbagai macam propagandanya, berbagai macam subahat-subahatnya dilontarkan kepada kaum muslimin. Lalu kita leha-leha saja, santai-santai saja. Jangan jangan ikhwah. Bangun bangkit. Bantu para asatidah, bantu para dai-dai ahlu sunnah untuk mereka menyebarkan ilmu ini. Karena iya, terkadang yang namanya dai, yang namanya usaha itu terbatas. Tapi antum-antum yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, justru itu adalah dakwah. Barokah dari ilmu. Antumlah sesungguhnya ujung tombak yang langsung terjun ke masyarakat. Tunjukkan ilmu yang antum telah pelajari, amalkan ilmu tersebut sehingga barokah dan mendapatkan pahala orang yang mengajarkannya dan antum juga mendapatkan pahala. Sehingga antum termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang didoakan oleh hewan-hewan yang ada di seluruh muka bumi ini sampai-sampai ikan yang di lautan yaitu termasuk orang yang muallimun nasal khair, orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Antum juga dapat pahalanya. Antum juga dapat keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga tercabutlah kehinaan umat Islam ini Nah, mereka akan terbebas dari tipu daya para dai-dai dolal. Mereka akan terselamatkan dari enam tipuan-tipuan yang atau janji-janji yang dijanjikan oleh para eh, dai-dai sesat. Kita jangan santai. Justru kita sekarang ini akan meraih amalan yang sangat besar yaitu dakwah bersama. Nah, para asatidah, para ulama untuk menyampaikan ilmu ini. Maka untuk itu justru kita harus sedini mungkin untuk memperbaiki diri-diri kita. Kita semakin semangat belajar, kita meningkatkan kualitas diri kita. Meningkatkan kualitas salafiyin. Iya. Belajar, belajar. Bahasa Arab belum bisa, belajar bahasa Arab. Akidah belum belajar, belajar akidah. Antum minta kepada orang-orang yang ya mampu dari kalangan ya para orang-orang atau ikhwan yang salafiyin yang betul-betul uh, komitmen dengan jalan ini, antum minta belajar. Jangan diam. Tingkatkan kualitas. Jangan dari dulu gitu-gitu aja gitu-gitu. Ini namanya tidak ada peningkatan. Bangkit. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Nah, kayaknya cukup ya <laughs> setengah jam. Walaupun materinya telah masih banyak, insya Allah eh, nanti akan ada faidah baru dari Ustaz eh, Ustadz kita Abdurrahman Barok. insya Allah ya, nasihat yang sangat singkat sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sebagai nah cambuk bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang terus istiqomah di jalan kebenaran ini dan terus meningkatkan diri kita menjadi salafiyin yang berkualitas. Ya, dalam sisi ilmu dan amalan. Ya. Jangan e, ributnya masalah rebutan lahan, dagang, ya hari gini masih ribut kan ya nggak usah sekarang harus sadar ya sadar jangan gara-gara masalah rebutan dagang ribut udah nggak zaman sekarang zamannya mari kita bersatu mari kita enam bangkit bersama belajar semangat kemudian juga enam memperbaiki diri ahlak dari ahlak dari sisi ibadah dari sisi keilmuan sehingga kita ya berubah dari hari ke hari sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita di dalam menghadapi berbagai macam fitnah dan berbagai macam subhat yang dilontarkan oleh ahlu bid'ah di zaman sekarang ini. Nasallahu salamal wal afiyah wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang Anda bisa sampaikan. Nam tafadalu barakallahu